Wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Dan janganlah kamu mengucapkan satu ucapan yang besok hari engkau akan mencari-cari alasan untuk meminta pemaafan. Wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Dan himpunlah keputusasaan dari apa yang ada di tangan manusia. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibn Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu taala. Jemaah kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita sekalian. Di dalam hadis yang mulia ini, sahabat Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita tentang seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian beliau berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku, berikanlah aku ilmu." namun persingkatlah. Maka jemaah sekalian, dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran semangat para sahabat di dalam menuntut ilmu. Mereka datang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya agar mendapatkan ilmu, untuk belajar agar mereka mengerti hukum-hukum agama.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 Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar demikian pula pemahaman hanyalah didapat dengan usaha untuk memahami demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Oleh karena itu, generasi yang paling mulia, generasi yang telah Allah ridhoi, yang telah Allah jamin masuk Islam atau Allah telah jamin masuk surga setelah mereka masuk Islam dan beriman kepada Allah sampai akhir hayat mereka, maka mereka sangat bersemangat untuk menuntut ilmu. Hendaklah kita mencontoh mereka dan meneladani semangat mereka dalam menuntut ilmu. Kemudian jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dengan penuh semangat memberikan nasihat kepadanya. Nasihat-nasihat yang ringkas sekali namun memiliki makna yang cukup mendalam. Karena inilah diantara keistimewaan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah anugerahkan kepada beliau jawamiul kalim. Kalimat-kalimat yang ringkas namun memiliki makna yang sangat mendalam sehingga para ulama memberikan penjelasan yang panjang lebar penjelasan yang kita dapat memetik pelajaran-pelajaran yang sangat berharga sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah mengeluarkan pelajaran dari sebuah hadis yang sangat singkat innamal a'malu binniyat sesungguhnya amalan-amalan manusia itu tergantung pada niatnya Sampai beliau keluarkan dari hadis yang ringkas ini sebanyak 70 pelajaran. Itu pun bukan pembatasan. Beliau kalau beliau mau, beliau masih bisa memetik pelajaran-pelajaran yang lainnya. Inilah keistimewaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkandung padanya banyak sekali pelajaran. Maka sudah sepatutnya bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berusaha mempelajari hadis-hadis beliau agar kita bisa memetik pelajaran dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Terlebih lagi ayat-ayat Allah yang sangat mulia yaitu Al-Qur'anul Karim tentu lebih banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Maka Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada sahabat ini dengan tiga wasiat yang sangat ringkas sekali. Tetapi jemaah sekalian, barang siapa yang mengamalkannya, maka insya Allah dia akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Yang pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Idza kunta fi salatika fasalli salatan waddi. Apabila kamu hendak salat, maka salatlah seperti orang yang hendak berpisah dengan kehidupan dunia ini. Inilah jemaah sekalian yang dituntut dari kita di dalam melakukan salat. Salatlah seperti orang yang hendak pergi meninggalkan kehidupan dunia ini. Salatlah seakan-akan sebentar lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan setiap amal ibadah yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia ini. Oleh karenanya jemaah sekalian, apabila kita menyadari hal ini bahwa kita sebenarnya tidak lama lagi akan berhadapan dengan Allah, tentunya kita harus berusaha solat dengan sebaik-baiknya. Dan oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat agar kita dapat sholat dengan sholat yang sebenar-benarnya, sholat yang paling baik, yaitu dengan memperhatikan keikhlasan kita dalam sholat. Demikian pula memperhatikan tata cara pelaksanaan sholat. Kita lakukan ikhlas karena Allah dan kita berusaha di dalam sholat kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebab beliau telah mengingatkan kita man amila amalan laisa alaihi amruna fahu raddun barang siapa yang mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami maka amalan tersebut tertolak demikian pula jamaah sekalian kita berusaha khusyuk di dalam salat dan juga agar kita tidak termasuk di dalam ancaman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Kata Allah, celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Hendaklah kita solat dengan solat yang benar dan solat yang baik agar kita selamat dari ancaman Allah. Di dalam ayat yang mulia ini celakalah bagi orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang lalai dari solatnya. Imam Ibn Kathir rahimahullah di dalam tafsir beliau menjelaskan yang dimaksud dengan orang-orang yang lalai dari sholatnya itu mencakup tiga makna. Yang pertama, orang-orang yang suka menunda-nunda waktu sholat. Orang-orang yang suka menunda-nunda waktu sholat. Apabila mereka sudah mendengar azan, mereka tidak bersegera datang untuk menjawab panggilan azan tersebut. Mereka lebih senang menyelesaikan pekerjaannya. Mereka lebih senang untuk tidur. Bahkan mereka lebih senang untuk bermain-main. Bahkan na'udzubillah, mereka lebih senang untuk bermaksiat kepada Allah daripada memenuhi panggilan sang pencipta. Panggilan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin Penguasa seluruh makhluk Pengaturnya Dan yang memberikan rizki kepada mereka semuanya ini yang pertama jemaah sekalian. Kemudian yang kedua kata Imam Nukathir rahimahullah, orang yang lalai dari salatnya itu adalah yang tidak salat sebagaimana mestinya. yaitu mereka tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak memenuhi rukun-rukun salat, tidak pula kewajiban-kewajiban salat dan juga sunnah-sunnah salat dan adab-adabnya. Maka ini termasuk orang-orang yang lalai dari salatnya. Kemudian yang ketiga kata Imam Nukathir rahimahullah Termasuk orang yang lalai dari solatnya adalah mereka yang tidak berusaha untuk khusyuk di dalam solat dan tidak berusaha mentadaburi, menghayati dan mengambil pelajaran dari setiap bacaan-bacaan dan zikir-zikir yang dia baca di dalam solatnya. Dia membaca zikir dalam solat dan bacaan-bacaan dalam solat begitu saja tanpa memahami kandungan dan maknanya serta tanpa berusaha untuk mempelajari makna dan kandungan yang terdapat di dalam zikir-zikir yang dia baca ketika melakukan solat. Maka oleh sebab itu solatnya sulit untuk khusyuk. Persis kata Imam Nukathir rahimahullah sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Kata beliau tiga kali, itulah solatnya orang munafik. Itulah solatnya orang munafik, itulah solatnya orang munafik. Seperti apa jamaah sekalian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yajlisu yarkubu syams hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqara arba'an wa la yadhkurullaha fiha illa qalila." Orang munafik itu hanya duduk-duduk saja, tidak bersegera untuk melakukan salat, hanya santai-santai saja. Sambil dia memperhatikan matahari, sampai ketika matahari itu sudah berada di dua, di dua tanduk setan, yaitu sudah hampir tenggelam, sudah mau masuk waktu sholat berikutnya, barulah dia bangkit untuk melakukan sholat asar lalu dia mematuk sebanyak empat kali persis seperti hewan yang mematuk makanan begitu cepat dia sholat tidak memenuhi rukun-rukun sholatnya tidak kewajibannya tidak pula sunnah-sunnahnya kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wala fiha illa qalila dan dia tidak mengingat Allah di dalam sholatnya tersebut kecuali sedikit sekali maka jemaah sekalian ingatlah selalu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi apabila kamu hendak salat maka salatlah seperti orang yang hendak berpisah dengan kehidupan dunia ini karena memang itulah kenyataannya jemaah sekalian tidak lama lagi sebentar lagi kita akan berpisah dengan kehidupan dunia ini kemudian yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat ini, "Wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu gadan." Janganlah kamu mengatakan satu ucapan yang besok hari engkau harus mencari-cari alasan untuk meminta pemaafan.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 Karena jemaah sekalian, di antara sebab terjerumusnya manusia di dalam neraka jahanam dikarenakan ulah lisan-lisan mereka dikarenakan ucapan lisan-lisan mereka sebagaimana telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wahal yakubbun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim tidaklah manusia-manusia itu terjerumus dan diseret di dalam neraka di atas wajah-wajah mereka atau pipi-pipi mereka dikarenakan ulah lisan-lisan mereka. Bahkan jemaah sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ada mimma bainal masyriq." Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat saja yang dia belum jelas, dia belum tahu artinya. Apa yang diucapkan oleh orang dia ikut-ikutan saja tanpa berpikir dampak negatif dari ucapannya tersebut. Maka dengan sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yazillu biha finnar ab'ada mimma bainal masyriq." Terjerumuslah dia di dalam neraka yang jauhnya sejauh antara timur dan barat. Oleh karena jamaah sekalian hati-hatilah di dalam berbicara. Berfikirlah terlebih dahulu apa yang akan diucapkan oleh lisan kita. Apabila baik ucapkan, apabila tidak baik tahan lisan kita. Apabila kita ragu, maka janganlah kita ucapkan lebih baik kita diam. Siapa yang beriman kepada Allah, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau dia tidak mampu berkata yang baik, hendaklah dia diam saja sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita amal-amal soleh baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Wabillahi taufik walhamdulillahi alamin. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberikan hidayah kepada kita yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada sahabat yang mulia ini, "Wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas." Dan himpunlah keputusasaan dari apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita berharap kepada manusia, yaitu berharap agar diberikan harta oleh orang, berharap dikasihani oleh orang lain, apalagi sampai meminta-minta. Syariat Islam mencela kaum muslimin yang meminta-minta. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw man'ahu." Sungguh setiap orang dari kalian pergi untuk mencari kayu bakar. Lalu dia pikul di atas punggungnya. Kemudian dia jual dan dengan sebab itu dia bisa makan. Lebih baik daripada dia harus meminta kepada seseorang. Apakah orang itu memberi atau orang itu tidak memberi. Oleh karena itu jemaah sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadihi." wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam ya'kulu min amal yadih. Tidak ada satu makanan yang lebih baik. Tidak ada satu makanan yang lebih baik yang kita makan melebihi amalan yang melebihi makanan yang kita hasilkan dari pekerjaan tangan kita. Karena sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil pekerjaan tangannya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita Kana Zakaria alaihi salam najjara. Nabi Zakaria alaihi salam adalah seorang tukang kayu. Demikianlah jemaah sekalian. Di dalam Islam, Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk bekerja dan tidak sedikit pun mengharap kepada manusia, apalagi sampai meminta-minta. Bahkan Rasulullah SAW mengancam dengan keras, "Maya zalur rojulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atul lahmin. Tidak henti-hentinya seseorang itu mengemis, meminta-minta kepada manusia sampai pada akhirnya dia datang pada hari kiamat dan di wajahnya tidak ada sekerat daging. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'alan nasa takatsuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakthir." Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia untuk memperbanyak hartanya, pada hakikatnya yang dia minta itu hanyalah api neraka. Maka silahkan kalau dia mau, sedikitkan atau perbanyak api neraka tersebut. Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaklah kita bekerja. Kemudian jangan sedikit pun mengharap kepada makhluk dan jangan pula bergantung kepada pekerjaan kita melainkan pusatkan hati kita untuk bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja himpun keputusasaan dari apa yang ada di tangan manusia yaitu tidak bergantung sedikit pun kepada manusia melainkan hanya kepada Allah dan Allah telah berjanji wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh barang siapa yang bergantung kepada Allah bertawakal hanya kepadanya maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ولو أنكم تتوكلون على الله haqqa tawakkulih, لرزقكم كما يرزق الطير taddu khimasan wa taruhu bitana." Andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian seperti burung. Burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan dia kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Demikianlah jemaah sekalian, Allah telah berjanji, barang siapa yang bergantung kepadanya akan senantiasa diberikan pertolongan bahkan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka apabila dia senantiasa bertakwa kepada Allah. Dia tidak bekerja kecuali yang halal, dia tidak makan kecuali yang halal. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar baginya, akan memberikan solusi atas semua permasalahannya, wa yarzuqhu min haitsu dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu bertawakal kepadanya dan menempuh sebab-sebab untuk meraih rizki yang halal serta menjauhi yang haram. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين